Kita baru saja melalui bulan agung, bulan Ramadan. Dan juga sekarang kita berkumpul di tempat ini setelah Idul Fitr. Yang mana ini merupakan halal bihalal antara kita satu sama lain. Halal bihalal. Artinya saling memaafkan satu sama lain di mana disebutkan tadi oleh Syekh Ridwan tentang fadilah memaafkan satu sama lain wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan satu sama lain. Dan juga di dalam bulan Ramadan tersebut bulannya maaf dan Allah taala menyukai perbuatan maaf. Disebutkan apabila esok kelak hari kiamat Allah taala memanggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala katakan kepada mereka, wahai umat Muhammad, apa-apa yang terjadi antara kalian dengan aku, dosa antara kalian dan antara kalian dengan aku sudah aku maafkan. Tinggal yang tersisa antara kalian satu sama lain. Fatawahabuha. Maka saling memberilah antara kalian satu sama lain. Saling memaafkanlah kalian satu sama lain setelah itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa perhitungan lagi untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tradisi kita adalah saling memaafkan, mencari ridhonya orang tua, mencari ridhonya kerabat. Semuanya itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang bulan Ramadan kita terbiasa dengan salat tarawih 20 rakaat. Setelah Ramadan tidak ada lagi namanya terawih. Tapi ada yang namanya goblia subuh masih tetap ada. goblia zuhur, ba'diyah zuhur ada. goblia asar yang 4 rakaat ada. Ada lagi yang goblia maghrib, ba'diyah maghrib ada. Ba'diyah isya masih ada. Salat witir, salat duha masih ada dan keutamaannya besar. Lebih afdal daripada tarawih terus terang. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan arba rakaat ba'dal isya kami selihinna fi lailatul qadar empat rakaat sehabis isya salat sunnah empat rakaat habis isya itu pahalanya seperti empat rakaat di malam lailatul qadar ini ada gak yang dapat malam, malam lailatul qadar kemarin kita nggak tahu disembunyikan oleh Allah Ta'ala malam tersebut kita nggak tahu tapi entarnya habis ini, ini kita habis sholat isya sholat empat rakaat habis isya seperti empat rakaat di malam Lailatul Qadar. Ayo calengin dah buat kita. Empat rakaat di malam Lailatul Qadar pahalanya seperti apa? Lailatul Qadri khairun min al syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari seribu bulan. Seribu bulan, satu bulan tiga puluh hari, seribu bulan tiga puluh ribu hari. Satu rakaat di malam Lailatul Qadar bagaikan tiga puluh ribu rakaat. Empat rakaat seratus dua puluh ribu rakaat. Ayah hitung-hitungan sama Allah Taala. Masya Allah. Apalagi kalau empat rakaat tersebut kita baca Qul huwallahu ahad tiga kali. Masya Allah. Tiap rakaat Qul huwallahu ahad tiga kali. Udah satu kali hatam. Kali nama empat. Masya Allah. Empat rakaat. Empat kali hatam. Kali 120 ribu. Hataman Quran. Dalam empat rakaat. Ya salam. Kita titipin doa di situ bagaikan doa malam Lailatul Qadar. Ya salam. Arba rakaat ba'dal isya kamitslihin fi Lailatul Qadar belum lagi yang namanya Ba'diyah Maghrib, belum lagi di sini ada yang ketemu Rasulullah gak di sini? Ada yang pernah didoain Rasulullah gak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nih kita mau doanya Nabi bisa. Nabi wafat 15 abad yang lalu. Ente mau doanya? Taal sini. Besok begitu dung asar sebelum sholat fardu asar sholat empat rakaat dapat doa dari Rasulullah. Nabi mendoakan dan doanya Nabi itu tembus waktu. Sampai sekarang masih diijabah. Rasulullah bilang, "Rahimallahum ra'an shalla arba'an qabla al-'ashr." Ya Allah, rahmatilah orang yang salat empat rakaat sebelum asar. Mau doanya Rasulullah itu kerjain. Kita kan biasa sama yang 20 rakaat. Waktu tarawih Nah ini sekarang dicicil empat rakaat, dua rakaat, gobliyah, tahu gobliyah subuh. Khair minat dunia wa fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Tapi kita taunya duit. Ya, kalau ada duit sejuta, dua juta, kita samperin hatta jam dua malam. Salat gobliyah subuh dua rakaat lebih baik dari dunia seisinya. Bukan itu aja. Hadir takbiratul ihram bersama imam lebih baik dari dunia seisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada satu orang kehilangan ontaknya. Dia shock, terpukul. Ditanya kenapa ini orang ya Rasulullah dia kehilangan ontaknya? Nong, oh saya kira dia shock karena ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Tuh orang yang lagi shock bilang sama Nabi Muhammad tanpa lupa dengan shocknya dia. Dia bilang, ya Rasulullah, emang takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada ontak saya yang hilang? Bilang, lebih baik dari ontamu dan ontak seisi dunia. Takbiratul ihram bersama bersama imam. Ramadan udah berlalu. Tapi buat sebagian orang, walaupun sekarang udah syawal, buat dia tuh keberkahan Ramadan tetap ada. Sampai mati Ramadan gak berlalu buat dia. Sepanjang tahun buat dia Ramadan. Mudah-mudahan kita orang tersebut. Amin. Ya Rabbil Alamin. Temukan Ramadan nih dalam sholat-sholat sunnah. Pengaruhnya kita pengaruh Ramadan dalam sholat sunnah, dalam sholat duha, dalam sholat witir, dalam sholat gabliyah, dalam sholat ba'diyah. Ramadan kita baca Quran, syahrul Quran. Habis Ramadan bagaimana? Kita tinggal tuh Quran, baca tuh Quran, jangan diboykot tuh Quran. Jangan diboykot Baca tetap. Kagak bisa kita membaca Al-Quran sehari lima juz, sehari dua juz dah. Satu juz pagi, satu juz malam. Nggak bisa. Satu juz setengah jus pagi, setengah jus malam. Nggak bisa juga lima lembar, nggak bisa juga empat lembar. Berapa yang kita bisa? Jangan ditinggal sama sekali. Nggak bisa sebulan sekali hataman Quran, dua bulan sekali. Kita hatamkan Al-Quran. Nggak bisa sekaligus kita baca, kita cicil. Tiap habis sholat lima waktu atau sebelum sholat kita baca dua lembar, dua lembar, dua lembar. Atau satu lembar, satu lembar, satu lembar. Jangan kita boykot Quran sama sekali. Imam Syafi'i itu kalau di Ramadan dia hatam Quran, siang satu kali hatam, malam satu kali hataman Quran. Itu Imam Syafi'i. Wah kita berapa mau hataman Al-Quran? Ayo terusin baca Al-Quran tersebut, jangan kita stop. Apabila kita menginginkan anugerah Allah ngalir terus, maka kebiasaan kita bulan Ramadan jangan kita putus. Lanjutin kebiasaan tersebut seperti tilawatul Quran, memahmurkan masjid, salatul jamaah, salat sunnah, kita makmurkan itu semua. Kemudian juga ini semuanya sebagaimana disebutkan ciri daripada gobul di Ramadan. Cirinya gobul, amalan kita makin baik, kita makin tagwa, kita makin istiqamah. Terus juga, ini kita habis lebaran. Saat lebaran kan ada yang namanya halal bihalal. Saling memaafkan, salaman satu, salaman yang lain. Namanya apa? Halal bihalal. Ingat namanya halal bihalal, bukan haram biharam. Apa itu haram biharam? Syukuran lebaran. Apa yang dilakukan? Ayo dah. Salaman laki perempuan yang bukan muhrimnya. Itu bukan halal bihalal namanya. Itu namanya haram biharam. Nabi Muhammad kekasih kita itu tangan beliau lebih lembut dari kapas lebih halus dari sutra lebih putih daripada salju sallallahu alaihi wasallam lebih harum daripada mesik insyaallah kita mencium tangan beliau itu tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangan yang luhur tangan yang mulia ulama sahabat bilang lam tamas yaduhu yadamraatin ajnamiyah tangan Rasulullah nggak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya sama sekali ente mau salaman dengan tuh tangan sucikan tanganmu bersihkan tanganmu, jaga tanganmu agar ini tangan patut menyalami tangan baginda Nabi Muhammad. Tahu gak Sayyidina Utsman bin Affan setelah dia membaiat Rasulullah dalam Islam, menyalami tangan Rasulullah. Itu dia bilang disebutkan bahwasanya saya sejak ini tangan menyentuh tangan Nabi Muhammad saya tidak pernah menyentuh kemaluan saya dengan tangan kanan. Saya muliakan tangan yang telah menyentuh tangan Nabi Muhammad. Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyalami tangan Nabi Muhammad muliakan tangan kita sucikan tangan kita hingga ini tangan patut menyalami tangan Rasulullah jangan ini tangan belepotan sama comberan terus kita mau nyalamin tangan Nabi Muhammad nggak bisa bersihkan tangan kita dari dosa dari yang haram dari kemaksiatan ada halal bihalal bukan haram biharam kemudian juga saudara-saudara sekalian mulailah kita ni menuntut ilmu lagi kita lanjut lagi dalam belajar hadir pengajian di mana-mana alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebab ini zaman zaman bala zaman yang penuh fitnah penuh kerusuhan di mana-mana kita punya saudara kaum muslimin di mana tempat yang sekarang ini di Palestin di Gaza mereka berada dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka diuji demikian Kenapa mereka diuji demikian? Tahu gak bahwasanya tidak datang musibah dari Allah melainkan karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Mungkin mereka kena balak sedemikian dahsyat akibat dosa kita. Tahu gak? Kita nyalamin perempuan yang bukan muhrimnya, itu punya pengaruh di dalam turunnya balak di sini ataupun di sana. Siapa tahu ketika kita melihat wanita yang bukan muhrimnya, kita melihat yang haram di televisi atau di internet atau di VCD, itu punya pengaruh turun satu bom nimpa 10 keluarga dari pandangan haram kita. Gara-gara kita ninggalin sholat lima waktu, sekali kita nggak sholat subuh, gara-gara itu dua orang mati di sana. Gara-gara kita durhaka kepada orang tua, ataupun kita melakukan yang haram turun bala turun musibah sebab buat Allah taala sama bumi di ujung sana di ujung sini sama buat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dosa kita punya pengaruh dalam turunnya bala taubatnya kita punya pengaruh di dalam turun rahmat dan ampunan dari Allah taala termasuk ini majelis punya pengaruh besar di dalam terangkatnya bala dari kaum muslimin di dalam datangnya pertolongan dari Allah Ta'ala terhadap umat Islam ini berkat majelis yang semacam ini. Allah Ta'ala berapa banyak dengan berkat majelis yang semacam ini memberikan rahmat, memberikan ampunan, keberkahan, kelapangan, keamanan, kedamaian bagi banyak orang berkat majelis yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan majelis kita. Apa yang harus kita lakukan untuk membela saudara-saudara kita? Ayo deh kita demo yuk. Kita berdemo. Demo kemana? Kita demo ke kedutaan Amerika atau kedutaan Australia atau ke kedutaan negara bangsa-bangsa atau perwakilan PBB. Kita minta tolong sama mereka untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di sana. Kenapa minta tolong ke sana? Kenapa kita nggak minta tolong sama Allah Ta'ala? Kenapa Allah kalah kuat sama mereka? Demo demolah kepada Allah. Lang kenapa ni kok ulama-ulama dari Hadramaut habaib kita kok enggak ada yang ikut berdemo? Tiap hari kita demo, tengah malam kita demo kepada Allah. Sebelum subuh kita demo kepada Allah. Ini hari sekarang kita demo kepada Allah taala kita memanggil ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Ummat Muhammad, Ummat Ahmad, Ummat Taha, Ummat Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita demo yang kita panggil ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi orang baru nyebut demo yang dipanggil hey fulan, hey fulan, hey Firaun, hey Haman, cuma Firaun dan Haman zaman kita abad 21 ini. Panggil ya Allah. Enggak ada yang berjalan di muka bumi ini melainkan dengan kehendak Allah. Allah penguasa kemarin dan penguasa hari ini dan penguasa esok. Kerajaan di tangan Allah kemarin, hari ini dan esok. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Limanil mulkul yaum." Kerajaan milik siapa hari ini di hari kiamat? Milik siapa? Itu ketika Allah taala memanggil, semua hening manusia semua makhluk dimatikan oleh Allah Ta'ala hening tidak ada jawaban limanil mulkul yaum kerajaan milik siapa semuanya diam hening nggak ada yang bisa berucap semuanya mati hingga akhirnya Allah yang menjawab sendiri lillahil wahidil gahar milik Allah yang maha esa kita waktu takbiran kita berkata الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم, وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الشاهد di sini kita mengatakan kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah untuk membela, untuk menolong, untuk membantu umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang bala yang semacam ini jangan disangka buruk buat kita, nggak selalu begitu. Musibah yang datang nggak berarti buruk buat kita, nggak berarti kekalahan buat kita, tidak. Namun semuanya itu mungkin untuk mematangkan kita, mematangkan dalam hubungan kita kepada Allah. Kadang orang doa tapi dia belum melihat hasil dari doa dia belum nampak. Ada hasilnya tapi tidak nampak di mata dia. Bekas ijabah dari Allah Ta'ala tidak nampak di matanya. Bukan berarti doanya nggak dikabulkan. Tapi Allah Ta'ala masih senang mendengarkan panggilan orang tersebut memanggil nama Ya Allah. Ada lagi orang-orang yang bejat, dia memanggil ya Allah, punya hajat, langsung dikasih kontan hajatnya. Bukan berarti Allah Ta'ala ridho kepada orang tersebut. Allah Ta'ala gedek dengar suaranya. Kalas, jangan panggil nama saya, mau hajat, ambil nih hajat, jangan sebut nama saya. Mendingan dikasih apa enggak kalau begitu? Mendingan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya riba dari Allah taala segalanya. Dan kita diajarkan untuk rahmat, untuk mengasihi antara sesama dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memberikan pertolongan kepada umat Islam. Allah taala berikan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 doa hambamu memanggil namamu menyeru namamu yang agung memohon ridhamu memohon rahmatmu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah engkau izinkan kami untuk memanggil namamu maka jangan haramkan kami dari anugerah dan karuniamu ya Allah ya Allah ya Allah. هذا الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهناء نعطى في كل حين رب اسقنا غيظ عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين ربحنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول هب لنا كل سول رب استجب لي أمين أعطاك رب جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اكشف البلاء عن أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين Saudara sekalian, sedikit saya mau bicara. Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jemdan, akhi, saat ini beliau sedang ke Hadramaut, makanya saya mewakili di sini. Beliau menyampaikan salam kepada kita sekalian dan beliau saat ini bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafib menyampaikan perkembangan daripada majelis ini kepada Al-Habib Umar. Insya Allah semuanya menggembirakan hati Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafib. Kemudian juga hal yang kedua Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Ya ayuhalladzina amanu idha ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusbihu gawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apabila wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik kepada kalian membawa sebuah berita, maka klarifikasi dulu. Tabayun dulu, cari kejelasannya dan kebenarannya terlebih dahulu. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan terhadap orang-orang tertentu yang membuahkan penyesalan terhadap kita sekalian. Mukmin mereka seringkali menjadi target dengan berita dan fitnah yang dibawa oleh kaum fasikin. Namun hal tersebut bukan berarti menafikan keimanan mereka asalkan mereka melakukan tabayun klarifikasi sebelum bertindak. Tindakan bisa dengan perbuatan, ucapan, surat, dukungan atau sebagainya, tapi rujukan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ada di tengah-tengah kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kafa mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pelaku kedustaan, kebohongan hanya dengan menceritakan setiap hal yang dia dengar dia ceritakan. Tanpa dia klarifikasi lagi, tanpa dia pastikan lagi, maka itu merupakan suatu kebohongan. Sebab kebohongan tersebut sekarang banyak mengatasnamakan. Mengatasnamakan, "Oh, Habib Umar bilang begini." Habib Umar menyuruh begini. Habib Umar memerintahkan orang untuk ini itu segala macam. Maka harus kita klarifikasi dulu. Cari kebenarannya dulu, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu, tanya langsung. Ya kita dengar langsung kalau enggak diam. Atau kepada orang yang terpercaya dan amanat. Sebab al-kizib kata Rasulullah al-kizib alayya laisa kal-kizib ala ghairi. Dusta dengan mengatasnamakan saya kata Rasulullah enggak sama seperti dusta menipu mengatasnamakan orang lain man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar yang berdusta mengatasnamakan saya bersiap-siap dengan kursinya, menempati kursinya, tempat duduknya, sehingga sana di dalam api neraka waliyadzubillah min dzalik. Begitupun juga bohong mengatasnamakan ulama mengatasnamakan syekh, guru, mengatasnamakan aulia Allah salihin ini berbahaya. Dikhawatirkan bisa menyebabkan su'il khatimah apabila hal itu disengaja. Nah kita itu dididik oleh Allah Ta'ala jangan terlalu cepat percaya berita Apalagi itu yang sekarang berasal dari Whatsapp Dari BBM Ataupun juga dari media-media sosial lainnya Sebab sekarang ini berapa banyak pendusta nggak merasa dirinya berdusta Enggak saya nggak bohong saya cuma nyampein saya terima saya kirim lagi saya sampaikan lagi. Akhirnya ketika kita sebarkan, kita punya andil di dalam penyebaran fitnah, dalam penipuan, mengatasnamakan Habib Umar atau lain sebagainya. Ini dalam kasus apapun umum, dalam kasus apapun, baik kasus yang sekarang ataupun kasus yang dulu-dulu, dalam kasus apapun yang sering kali mengatasnamakan entar mengatasnamakan Habib Salim Syatri entar mengatasnamakan Habib Zain bin Sumaid entar mengatasnamakan Al Habib Umar mengatasnamakan Habib Mundir mengatasnamakan siapapun juga itu lah tabayun dulu klarifikasi dulu yang benar jangan turut andil dalam penyebaran fitnah al fitnah naimah la'anallah man ahyaha man aigadaha fitnah itu tidur terlaknatlah orang yang membangunkan fitnah tersebut hingga dia terbangun dan menjadi merata menimpa dari masyarakat dan negeri. Nah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis akan terjadi serbuan fitnah yang bagaikan potongan malam yang kelam. Nggak ada jalan untuk melarikan diri. Malam kalau datang kita mau lari kemana? Ke kanan kena, ke kiri kena. Itu fitnah menyeluruh merata. Dalam masa fitnah tersebut, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dampak dari fitnah yang diterima oleh orang yang berbaring lebih mendingan, lebih ringan dari yang diterima oleh orang yang duduk. Dampak fitnah yang diterima oleh orang yang duduk lebih ringan dibandingkan orang yang berjalan menghampiri. Yang berjalan masih lebih ringan dibandingkan orang yang berlari turut andil dalam fitnah tersebut. Artinya semakin pasif menghadapi fitnah tersebut dampaknya semakin minim, semakin aman, semakin baik, khair, semakin baik buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kalau fitnah itu menyerbu kita masuk ke dalam rumah kita di antara anak dan istri kita, apa yang kita lakukan?" Nabi bilang, "Kun min khairibnai Adam." Jadilah engkau menjadi satu di antara anak Adam yang terbaik. Anak Adam Gabil Wahabil yang paling baik yang mana? Yang membunuh atau yang dibunuh? Yang dibunuh itu yang terbaik. Dia bilang apa? Allah Taala mengutip di dalam Al-Qur'an Allah Taala ceritakan, "La imbasotta yadaka ilayya litagtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liagtulak." Kalau engkau julurkan, engkau ulurkan kedua tanganmu kepadaku untuk membunuhku, saya nggak bakal ngulurkan satu tangan pun kepadamu untuk membunuhmu. Kenapa? Apa kamu penakut? Ini akhafullah. Saya takut kepada Allah Rabbul Alamin, bukan penakut. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wahakadha. Nah karenanya ashabul fitnah, orang yang demen fitnah, demen kerusuhan, demen kekacauan, demen memprovokasi, mereka akan mengerahkan kedua tangan segala upaya buat nyebarin fitnahnya. Tapi orang yang takut kepada Allah nggak bakal menggerakkan satu jari pun untuk andil dalam fitnah. Mereka gerakan apapun untuk Allah, tapi untuk andil dalam fitnah tidak. Atau bergerak atas dasar kebodohan tidak. Apakah mereka pengecut? Enggak, tapi mereka takut kepada Allah Taala. Maka orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bakal berikan pertolongan. Itu kita jangan kita di teror ditakut-takutin dengan kejadian ini, kejadian itu yang menimbulkan kerusuhan, kekacauan antara kita. Setiap berita atau penyampaian yang ingin memecah belah kita, yang ingin menakut-nakuti kita, katakan innama dhalikumus syaitan. ah Yukhawifu awliya'ah. Itu setan, iblis yang berusaha menteror, menakut-nakuti awliya'ah. Siapa? Kroco-kroconya syaitan. Yang takut, yaitu kroco-kroconya syaitan. Dan kita, hamba Allah, budak Allah, pelayan Allah, fala takhafuhum wa khafuni kata Allah. Jangan takut sama mereka, takut sama saya. Jangan takut sama pergolakan politik, pergolakan dunia, pergolakan ini, takut sama saya. Khafuni. Itu setan kata Nabi Muhammad, mereka udah putus asa untuk disembah di Jazirah Al Arab oleh orang-orang yang salat. Mereka nggak berharap bakalan disembah. Tapi harapan setan tahu apa? Kata Nabi Muhammad, kalau mereka berharap dalam sesuatu, mereka ingin tahrish antara umat Islam. Ingin menimbulkan perpecahan, kerancuan, kegundahan di antara umat Islam. Bikin pecah, bikin ribut, bikin rusuh, menyebarkan kepesimisan di antara umat Islam. Oh jadi pesimis, wah kita kalah, kita habis, kita ini. Lah, begitu keputusasaan, permusuhan, saling tuding, saling caci, saling tuduh, dan macam-macam jangan kita layanin, jangan kita termakan. Jangan kita eh, menjadi dutanya syaitan. Tahu dutanya syaitan? Menjadi perpanjangan lidah dan tangan syaitan dalam menyebarkan fitnah. Turut andil untuk meluluskan misi syaitan dalam fitnah ini, menakut-nakutin hambanya. Jangan. Tapi jadilah kita duta Muhammad. Jadilah kita duta sahabat. Jadilah kita duta ahlul bait duta aulia duta salaf saleh radhiyallahu anhum ajma'in wah ini bala wal masaib yang kita saksikan Imamul Haddad bilang apa walin nawaibi wal akdari awgatu idan gabat tanggadi minha igamatu wa fit taharruki qabla al waqti afatu faskun lahu wartagib ya galab wastabiri was'al minallahi kashfal bu'si wa dharari bencana dan kesuraman itu ada limit waktunya. Ada batas waktunya. Ya. Ini majelis ada batas waktunya. Bencana kesuraman ada batas waktunya. Semua ada waktunya. Kalau waktunya sudah habis, ya berakhir keberadaan bencana tersebut. Habis, sudah angkat kaki, selesai. Namun, kata Imamul Haddad, kita bertindak sebelum tiba masa waktunya, bakal menimbulkan banyak bencana. Sampai dikatakan oleh para ulama, yang ngangkat pedang sebelum waktunya itu pedang hanya akan menebas lehernya sendiri yang ngangkat pedang sebelum waktunya itu pedang hanya akan menebas lehernya sendiri angkat siwak angkat tasbih angkat kitab angkat ilmu angkat majelis ada hub, yang paling penting tenang tunggu sabar minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menepis bencana dan bahaya. Mudah-mudahan Allah taala berikan pertolongan kepada kita sekalian. Allah taala jaga kita dari fitnah. Allah taala jaga kita dari bala, Allah taala jaga kita dari masaib, Allah taala jaga kita dari gangguan fasikin, mujrimin, muglimin, eh, kafirin, zalimin. Waliyadu billah min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin rabbil alamin. Qabul